Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana telah kita ambil kemarin masih seputar pembahasan dua kaidah yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kaidah mengenai adat istiadat atau tradisi dan kaidah mengenai ibadah. Adapun hukum asal tradisi atau adat istiadat atau suatu perkara hukum asalnya apa? Sampai Nah, sampai datang dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Hukum asal di dalam ibadah apa? Usama? Sampai Ya, sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Kaidahnya bagaimana bahasa Arabnya? Dua-duanya? Al-aslu fil asya'i muharramatun. Apa? syar'iyyatiha. Ana eh, barakallahu fikum. Pantunnya antum dua-duanya? Naam, satunya? Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum qala al-muallif asbahullah Kata beliau di sini qala al-muallif rahimahullah wa haddul istishabi akhdhul mustahid bil asli an dalili hukmin qad fuqid. Ini mengenai dalil yang dikenal dengan dalil istishab. Istishab itu nanti pada asalnya makna globalnya adalah menarik. Jadi sesuatu itu ditarik pada hukum asalnya gitu loh. Karena tidak ada nas yang na barakallahu fikum yang menunjukkan dia itu halal atau haram, terkadang untuk menghilangkan iskal tersebut dibawa kepada asalnya. Nah, istishab ilal asal dibawa kepada asalnya. Kita lihat Qala asy-syarih asbahullah al istithhab ya'ni bidzalika Istishab itu yang dimaksudkan adalah istishabul hali awil aw istishabul asli. Yaitu menarik kepada suatu keadaan atau menarik kepada hukum asalnya. Wa huwa dalilun idza fuqidat dalil. Istishab itu juga dalil kalau enggak ada dalil lagi. Tapi enggak ada dalil pengharamannya, enggak ada dalil penghalalannya, maka biasanya dibawa kepada istishab ini, dibawa ke hukum asalnya bagaimana? Nah, kalau nggak ada dalil sama sekali bisa jadikan dijadikan apa? dalil atau patokan. Wa makna istishab, makna istishab itu apa sih? An nastashiba al asal, yaitu kita membawa kepada hukum asal. Wa hadha min baqiyatil ma huwa al aslu fil asya'. Ini termasuk sisa-sisa pembahasan pada perkara yang mengenai apa? hukum asal pada suatu perkara. Misal dzalik contohnya, perhatikan baik-baik contohnya. Laukala qala kalau seandainya ada orang berkata, hadal hayawan haram." Hewan ini haram. Walaysa hunaka dalil, padahal enggak ada dalilnya. Naqul huwa halal. Tahu ya? Nah, kalau ternyata kok enggak ada dalilnya kalau dia mengatakan ini haram, ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Kita katakan halal. Dalilnya mana? Wad dalilu ala annahu halalun istishabul asl. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada masalah apa? Naam al-asl fil asya' ibahatun itu. Naam. Jadi kalau ada orang kata ini haram ini, dalilnya ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada kembali hukum asal, halal. Kita lihat ini. Naam. Kata beliau, "Wa dalil dalilnya apa? Ala annahu halal." Dalil yang menunjukkan dia halal istishabul asal, dibawa kepada hukum asal. Nah, dibawa kepada makna asalnya dan hukum asalnya. Misalnya akhir tentang yang lain, "Lau qala qailun" kalau seandainya ada orang berkata, "Yajibu 'ala fulanin kadza wa kadza." wajib untuk sebulan untuk melakukan seperti ini dan seperti ini. Nakul indana indana dalil istishab. Sekarang kita memiliki dalil yang namanya istishab, membawa kepada hukum asalnya. Wa huwa anal asla ada wujub. Ini. Hukum asalnya enggak wajib sebenarnya itu. Cuman dia ketika mewajibkan itu dalilnya ada enggak, paham ya? Wajib bagi sebulan untuk melakukan seperti ini seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang untuk mewajibkan itu kan butuh dalil itu loh. Kalau enggak ada bagaimana kembali ke hukum asal berarti enggak wajib aslinya. Anal asla adamul wujub wa bara'atud dhimmah. Hukum asal itu adalah tidak wajib dan berlepas diri dari tanggungan. Hatta yaqumad dalil wujub sampai tegak dalil yang mewajibkannya. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah itu sudah kita selesaikan mengenai dua kaidah tadi yang terlupakan ya. Al aslu na barakallahu fikum fil 'adah awil asya' ibahatun ibahatun hatta yatiyad dalil ala na'am tahrimiha wal aslu fil ibadah muharramatun hatta yatiyad dalil ala syar'iyatiha Mahfum insyaallah ya nah barakallahu fikum seperti itu sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru mengenai urut-urutan dalil jadi urut-urutan dalil nah barakallahu fikum itu diurutkan pertama Al-Qur'an kedua As-Sunnah ketiga ijma' keempat al-qiyas sahih kias yang sahih, bukan kias yang batil. Karena kias yang batil pertama kali yang bikin siapa? Iblis, iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat kias yang batil adalah iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dia mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Nah, iblis menyangka tanah itu jauh lebih apa? Nah, barakallahu fi rendah dibanding api. Jadi api lebih bagus itu loh menurut uh, iblis tersebut. Padahal apa? Yang sahih mana yang lebih bagus Abdurrahman? Api atau tanah? Kenapa? Nah, sifatnya menumbuhkan, kemudian bisa untuk bercocok tanam. Tapi kalau api sifatnya membakar, merusak. Oleh karena itu kias itu kias batil, kias fasid. Kita lihat barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asaballah bab tartibil adillah bab seputar mengurutkan dalil, urut-urutan dalil. Tartibal adillati yakni takdimu ba'daha 'ala ba'd. Mengurutkan dalil maksudnya bagaimana? Mendahulukan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Pertama Al-Qur'an. Kedua ngecek di As-Sunnah. Kok ada dalil lagi ijma', tambah lagi qiyas sahih. Maksudnya ya seperti itu. Nah. Wa illa kalau kita telusuri semuanya tetap kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Ijma' pun tidak boleh menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kias yang sahih insyaallah taala tidak akan berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikutnya, wa hadza nahtaju ilaihi 'inda ta'arud bainal adillah yang seperti ini kita butuhkan ketika adanya kontradiksi antara dalil-dalil yang ada. Nah, ketika apa? kontradiksi bertabrakan nama atau berseberangan antara dalil-dalil yang ada. Nah, kita dahulukan mana gitu loh. Eh, kiasnya ini ini kias dalilnya, tapi berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah. Didahulukan mana kira-kira? Al-Qur'an was sunnah bertabrakan. Seperti itu ya perlu diperhatikan baik-baik karena apa? Karena kalau bertabrakan seperti itu tentunya kita memilih yang apa? Yang akwa. Nah, dari pendalilan mana yang paling kuat? Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Amriti rahimahullah wa qaddamu minal adillatil jali 'ala al-khafiyyi al 'amali mereka mendahulukan dalil-dalil yang nampak dan jelas gamblang daripada dalil yang tersembunyi tidak nampak eh, ditinjau dari sisi ketika orang mengamalkan jadi kalau mengamalkan dalil itu dalil yang nampak yang gamblang itu diamalkan dulu nah dilebih didahulukan daripada dalil yang tidak nampak atau samar Mahum? Ya, na'am seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi ya'ni annahu tuqaddamu min al-adillah al-jali 'ala al-khafi. Nah, maksudnya apa? Naam yuqaddamu min al-adillah al-jali 'ala al-khafi. Didahulukan dalil yang jelas gamblang daripada dalil yang tersembunyi dan samar. Wa hadha huwa ma'na qaulina. Inilah makna ucapan kami innal muhkama yuraddu ilaihi al mutasyabihu. bahwasanya sesuatu yang muhkam itu nanti yang mutasyabih dikembalikan kepadanya. Jadi sebenarnya dalam Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an walaupun zahirnya ada ayat yang namanya muhkamat, mutasyabihat, itu sebenarnya yang mutasyabihat itu dibawa kepada muhkamat. Apa maksudnya ya? Naam, itu untuk mencari solusi. Ini bagaimana ayat itu ada yang mutasyabih enggak nampak, enggak jelas atau misalnya dibawa kepada muhkamat karena mutasyabih nisbi. Seringnya itu mutasyabihnya nisbi. Maksudnya tersamarkan pada sebagian orang yang mungkin enggak tahu ahli tafsir masalah tafsirnya. ya. Nah, tapi ternyata enggak samar menurut ahli tafsir. Paham belum? Tersamarnya itu namanya apa namanya? Nah, mutasyabih nisbi. Yaitu samar yang nisbi. Nisbi itu nggak semua orang samar itu ya. nggak semua orang merasa itu samar. Tapi tersamarkan oleh sebagian orang yang tidak tahu ilmu tafsir. Paham belum? Seperti masalah apa kemarin tuh yang ayat yang sering kita jadikan contoh itu masalah apa? Masalah tayamum dan wudu itu eh, aula mastumun nisa, lamastumun nisa. Ini mungkin orang hukumnya sah dohir aja, bersentuhan dengan wanita itu sudah batal. Nah, tapi padahal ahlu tafsir sudah menafsirkan bahwasanya yang diinginkan lamastum adalah jama'tum yang berhubungan badan. Paham ya? Seperti contohnya farrat min qaswara. Farrat min qaswara, Dia lari dari qaswara. Qaswara itu apa sih? Mutasyabih ini. Mutasyabih bagi orang yang tahu tahu tafsiran tafsirannya. Tapi ahli tafsir tahu qaswara itu asad, itu singa. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum yang seperti itu enam kita katakan bahwasanya yang mutasyabihat dibawa kepada mahkamah. Paham soalnya? Muhkamah itu yang jelas-jelas gamblang enggak perlu lagi penafsiran. Mutasyabih itu yang terkadang butuh tafsiran itu loh ya. Nah, barakallahu fiikum li ajillana kitana. Dalam surat Sad itu ya, ajillana kitana. Segerakanlah kucing kami. Kalau orang enggak tahu kan, kitana kucing. Ajillana kitana. Segeralah kucing untuk kami. Kalau ini kok kucing ini bagaimana maksudnya? Padahal kita di sini bukan kucing. Paham ya? Tapi apa? Nah, barakallahu fiikum hukumannya atau Adabnya minta disegerakan karena apa? Karena enggak tahan untuk apa istilahnya? Na'am barakallahu fikum menahan siksaan tersebut. Ewa. Terkadang seperti itu perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum seperti contohnya wa alzamna kula insanin ta'irahu fi unuqih gitu ya lafaz ayatnya ini. wa alzamna wa alzamna ada ayatnya itu enggak wa alzamna eh, wa alzamna apa Wa kullu insanin azzamnahu ta'ira fi 'unuqih. Nah, ta'ira apa? Burungnya gitu. Eh, dan masing-masing orang kami eh, kami tampakkan dan kami paparkan burungnya di lehernya gitu. Paham ya? Kan enggak mungkin. Nam ta'ira hursin pan burung. Paham ya? Tapi ta'ira itu adalah lembar-lembaran amalannya. Paham ya? Seperti itu. Terkadang seperti itu mutasyabih nisbi namanya. Tapi ada juga yang mutasyabih mutlak. Mutlak itu maksudnya semua orang enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Nah, seperti huruf muqatta'ah. Toha, Yasin, Sad, Qaf, Nun. Itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sok tahu Toha itu nama Rasulullah. Yasin nama Rasulullah. Ala Toha Rasulullah, ala Yasin Habibillah katanya. Allah musta'an. Jangan sampai ya, jangan sampai tertipu dengan mereka. Toha nama Rasulullah katanya. Toha itu wahai Muhammad artinya. Keliru. Enggak ada nafsu seperti itu. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya. Naam. Karena jelas sekali nama-nama Rasulullah itu di antaranya apa? Ahmad jelas. Nabi Muhammad jelas ya. Al-Hashi, Al-Hashir, Al-Muqaffi, kemudian apa lagi? Al-Mahi. Yang jelas sebutkan dalam dalil itu banyak sekali. Cuman kalau yang disebutkan oleh orang oleh orang-orang Nah barakallahu fikum sufiyin atau yang semisalnya Toha Yasin itu enggak ada dalilnya. Mahfum salah ya? Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah perhatikan baik-baik. Fal jaliyyu huwal muhkam. Yang nampak jelas gamblang itulah yang muhkam. Wal khafiyyu huwal mutasyabih. Yang tersembunyi dan samar itulah dikenal dengan mutasyabih. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim anal muhkama aslul mutasyabih. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya muhkam sesuatu yang gamblang dan jelas itu adalah hukum asal mutasyabih. Paham ya? Jadi mutasyabih itu dikembalikan muhkam gitu. Nanti nampak jelas. Faqala ta'ala Allah telah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Artinya apa? Barakallahu fiikum. Dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab itu Al-Qur'an. Di dalam Alkitab tersebut, di antara kandungan isi Alkitab tersebut ayatun muhkamat. Ada ayat-ayat yang jelas dan gamblang. Hunna umul kitab. Nah, ayat-ayat yang jelas gamblang itu adalah sumber kitab tersebut. Umul kitabnya marji'ul kitab. Paham ya? Sumber kitab. Jadi yang mutasyabih dikembalikan muhkam. Paham insyaallah? Kita lihat. Wa ukharu mutasyabihat. dan yang lainnya itu mutasyabihat. masih samar. Fa ammal fi qulubihim zaygun. maka ada pun orang-orang yang dalam hatinya mereka ada penyakit penyelewengan fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih ini. Mereka justru mengikuti perkara-perkara atau ayat-ayat yang masih samar. Tujuannya apa? Mencari fitnah dan mencari tahrifannya. Ta'wil sini tahrifannya ya. Nah, barakallahu fikum karena eh, orang-orang uh, munharifin atau nah ahluz zaigh, nah, ini mereka itu orang yang berpenyakit dan juga orang-orang yang melenceng dari jalan yang benar, mereka yang cari itu bukan tafsirannya tapi ta tahrifannya. Apa maksudnya ya? Padahal apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau ta'wil di situ berhentinya pada lafaz jalalah Allah, itu maknanya nam kaifiyatus syai'. Paham ya? Hakikatus syai', mantan kaifiyatus syai'. Tidak ada yang tahu kaifiyahnya bagaimana mengenai sifat-sifat Allah Taala kecuali Allah Taala. Paham ya? Kita menetapkan Allah Taala punya sifat enggak? Punya sifat. Maknanya ada enggak? Ada. Bagaimana zat hakikat sifat tersebut wallahu alam. Paham yang tahu hanya Allah taala. Nah, kalau antum berhenti pada setelahnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, kok berhenti situ? Ta'wil berarti apa maknanya? Tafsir. Tidak ada yang tahu tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan ahli tafsir. Mohon salat. Naam. Ikhwan fi din azdan wa zakumullah. Qaulu ta'ala ummul kitab. Eh, ibu kitab, sumber kitab yakni marji'ul kitab. Sumber kitab. Alladhi yarji'u ilaihil mutasyabih. Yang mana maksudnya sumber kitab adalah apa? Sesuatu yang mutasyabih dikembalikan kepadanya. Mahfum insyaallah? Jadi kalau ada mutasyabihat dalam Al-Qur'an Al Karim, nah biar enggak bingung solusinya dikembalikan yang muhkamat dikembalikan kepada muhkamat. Nah, ingat-ingat muhkam itu jelas, wadih, gamblang. Tapi mutasyabih itu yang masih terkadang samar, tersembunyi maknanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. misalnya dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti itu adalah sabda Rasulullah sallallahu zakatul janin zakatu ummi. Perhatikan baik-baik ini. Zakatul janin zakatu ummi. Nah, barakallahu fikum menyembelih janin itu adalah menyembelih ibunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini bagaimana ini? Eh, para ulama berbeda pendapat nanti bagaimana? Menyembelih janin kok menyembelih ibunya itu bagaimana? para ulama rahimahumullah fi makna. Para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Maknanya apa ini? Nah, maknanya apa maknanya ini? Zakatul janin, zakatul ummi Menyembelih janin itu adalah menyembelih ibunya. Hal makna zakatul janin ka zakati ummi? Apakah maknanya menyembelih janin itu seperti menyembelih ibunya? Wa annahu labudda min inhari damih wa awnah awan awan bahwasannya harus nah barakallahu fikum mengalirkan darahnya dan menyembelihnya atau nahr nahr itu biasanya untuk unta jadi unta itu posisi berdiri biasanya dipegangin pakai tali itu ya karena posisinya dia kalau nggak dipegangin kalau tahu senjatanya lari dia nah jadi kalau unta itu justru syariatkan boleh dengan dua cara boleh disembelih langsung boleh cuman abdulnya di nahr Nahar pasti dia berdiri nanti ada orang yang ahli nahar ya, ahli dia ya. Nah pisaunya tajam sekali, pisaunya itu nggak lurus tapi agak ada bengkoknya dikit itu ya. Agak bengkoknya sedikit. Nah itu biasanya ditusukkan nah barakallahu fi bagian leher yang memang tepat itu urat di situ. Nah, ditusukkan gini kemudian di kayak digantol gitu ya. Sehingga apa? Tiba-tiba dia jatuh seketika juga. Dan setelah itu nanti meninggal dunia. Paham ya? Mengalir <laughs> darahnya lama-lama meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum itu nahr namanya. Paham ya? Tapi kalau sapi, kemudian kambing itu biasa sembelih, dabah. Mahfum salah ya? Nah, kita lihat. Au anal makna anna zakatul ummi zakatun lil janin. Apakah maknanya? Perhatikan, makna pertama tadi apa? Menyembelih janin itu seperti menyembelih ibunya. Makna yang kedua, apakah maknanya bahwasanya menyembelih ibunya? Naam barakallahu fikum itu berarti menyembelih janin huwa mutasyabihun. Ini masih mutasyabih, masih masih samar. Faman ladzi nuqaddim? Nah, sekarang bagaimana? Apa yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan untuk maknakan hadis ini apa? Menyembelih janin itu seperti menyembelih ibunya atau menyembelih ibunya berarti menyembelih janin. Paham ya? Nah, jadi menyembelih ibunya otomatis menyembelih janin juga atau bagaimana? Al-jawab nuqaddimul jali. Jawabannya kita lebih mengedepankan yang nampak yang jelas dan gamblang dari hadis tersebut. Apa itu? Wa huwa anna zakatul janin zakatu ummi. Bahwasanya menyembelih janin itu adalah menyembelih ibunya. Bimakna anna zakata ummihi zakatun lah. Bahwasanya menyembelih ibunya itu menyembelih janin juga. Karena otomatis barakallahu fikum kalau ibunya meninggal, janinnya enggak lama kemudian juga meninggal juga. Paham ya? Jarang sekali kalau misalkan na barakallahu fikum hafizakumullah kemudian ibunya meninggal, janinnya masih hidup dalam keadaan dibiarkan enggak mungkin. nah Kita lihat wa dzalika li'anna al-janina la yumkin tadqiyatuhu bisikin Ini juga berkaitan masalah hewan ya nah barakallahu fikum misalkan menyembelih hewan yang apa? hamil. Kemudian antum sembelih, itu kan enggak mungkin antum menyembelih janinnya dengan pisau. Paham ya? Jadi sembelih ya ibunya tadi itu. Nah, kita lihat. Wa dzalika li'anna janina la yumkin tatqiyatuhu bisikin. Yang seperti itu karena janin itu enggak mungkin disembelih dengan pisau. Masih kecil. Wa huwa fi batni ummi dalam keadaan dia di perut ibunya. Illa idza kharaja, kecuali kalau sudah keluar. Berarti yang dibunuh siapa dulu? Ibunya dulu nggak mungkin antum sobek perutnya kemudian ambil janinnya sembelih. Ibunya disembelih dulu, otomatis nanti ketika kulitin keluarlah dia. Kalau masih hidup sembelih. Paham ya? Nah, karena nggak mungkin dibeli langsung gitu loh. Seperti itu. Kita lihat, illa idza kharaja wa idza kharaja lam yakun janinan. Tapi kalau sudah keluar bukan janin lagi sudah. Kalau masih hidup posisinya, nah barakallahu fiikum mau bisa dimanfaatkan dimakan sekalian sembelih. Karena masih hidup. Nah, seperti itu. Wal amsila ala hadza katsiratun. Contoh-contoh untuk seperti ini banyak sekali. Fa idza marrat bika nususun, apabila datang atau apabila melalui nah barakallahu fikum atau apabila engkau melalui sebuah nas-nas Ahadu hajaniyun wadhihun fil ma'na wa sanifihi ihtimal perhatikan baik-baik ini apabila engkau melewati dalil-dalil yang ada salah satu dalil tersebut ada yang jali yang nampak gamblang jelas yang satunya lagi apa? Ihtimal ada kemungkinan-kemungkinan. Seperti itu bagaimana? Falladhi yuqaddam huwal wadhih. Yang didahulukan yang nampak jelas gamblang tersebut. Paham itu ya? Naam. Wa daliluhu qaulu ta'ala hunna ummul kitab. Dalilnya adalah firman Allah taala dan mereka itulah yaitu muhkamat itu ummul kitab, marji'ul kitab, sumber dikembalikannya apa? Alkitab, sumbernya di situ. Maksudnya apa? Mutasyabihat dikembalikan kepada muhkam. Mahfuz salah ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi ingat, kalau sifatnya mutasyabih yang nisbi tadi itu, na'am kok di muhkam enggak ada misalkan, butuh tafsiran disebutkan tafsirannya seperti lamastum jama'tum tadi itu. Jadi kalau antum pulang ke kampung, eh, terkadang ketemu masyarakat itu ada ibu-ibu, "Mas, aku enggak berani jual, ya, Mas, nanti kalau bersentuhan batal wudunya," katanya. Gimana kira-kira Yusuf? Batal wudunya enggak kira-kira? Antum misalkan dah wudu, mau ke masjid ternyata disuruh sama abinya belikan apa? Roti misalkan, ternyata beli. Nah, nggak sengaja sentuhan dengan penjualnya. Sentuhan gitu. Batal nggak butuhnya nggak batal ya? nggak batal barakallahu fikum. Nah, allah musta'an. Kalau misalkan antum, eh, suatu ketika sudah berkeluarga misalkan ya, mau ke masjid ternyata ada butuh sebelum masjid sama istrinya ciuman dulu. Contoh aja. Batal nggak butuhnya nggak batal. Enggak batal barakallahu fikum. Kenapa? Karena lamastum itu maksudnya jama'tum. Kalau berhubungan itulah yang membatalkan wudu. Perlu diingat-ingat ya karena orang awam banyak seperti ini. Mungkin atau sama aja hampir di tempat mana saja biasanya kalau orang awam menganggap bersentuhan itu batal wudunya. Eh, nah, wudu lagi katanya. Sentuh wudu lagi, wudu ngapain wudu lagi? Enggak batal. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya. Qala al-Imam al amri rahimahullah wa minha mufidal ilmi ala mufidi dhanni ay lil hukmi mereka mendahulukan apa mendahulukan yang masalah apa mutasyabih apa yang ayat-ayat seperti ini mendahulukan apa dalil yang memberikan faedah ilmu daripada dalil yang memberikan faedah don di dalam masalah menentukan hukum. Maksudnya kalau ada dalil Dalil-dalil ini menunjukkan apa? Nah, langsung ilmu yakin itu ya. Ini seperti ini dalilnya, nas terang-terangan. Yang ini masih dzan, sangkaan, dugaan. Ingat-ingatnya, dzan itu termasuk maratibu nan al-idrak. Maratibul idrak itu pengetahuan orang itu ada beberapa macam. Pertama al-ilmu, kedua apa? nah barakallahu fikum al-jahlu, kemudian yang ketiga al ad kemudian al-wahm, kemudian asyak. As apa itu ya? Al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itu ilmu namanya. Satu tambah satu berapa? Nah, ilmu. Paham ya? Itu ilmu seperti itu, mengetahui sesuai dengan hakikatnya. Kalau al-jahl ada dua. Jahal murakkab sama jahal apa? Basit. Jahal murakkab itu jahal yang bertumpuk-tumpuk, ganda dia. Sudah nggak tahu jawab lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Satu tambah satu berapa? Tiga kata dia. Itu masih apa? Masih dikemungkinkan dia nggak tahu kok jawab gitu loh. Nah, itu jahal merokap namanya. Kalau anak kecil nggak tahu, satu tambah satu berapa? Nggak tahu. Jahal apa namanya? Basit. Yang ya, mengajar anak kecil nggak tahu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya don. Don itu semacam dugaan sangkaan, namun kemungkinan besarnya benar gitu loh. Kemungkinan besarnya apa? Benar. Satu tambah satu berapa? satu tambah satu itu kalau nggak salah dua. Dia duga dua, Beneran? nggak tapi dugaannya? Namanya don namanya ini. Kalau waham lawannya, bukan wahamun tapi wahmun, ya kan? Kalau wahamun apa artinya? Eh, keliru. Tapi wahmun, waham. Nah, waham bagaimana? Waham itu dugaan, kesangkaan, kemungkinan besarnya keliru. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau nggak salah tiga. Nah, duga dia. Padahal keliru enggak? Itu waham namanya. Kalau syak itu enggak ada apa? Nah, barakallahu fikum enggak ada yang dikuatkan salah satu di antara keduanya. Maksudnya bagaimana? Ragu. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu e, kalau enggak dua tiga. Kalau enggak dua tiga, ragu dia antara dua dan tiga. Paham ya? Oleh karena itu yang paling tinggi yang pertama tadi, al-ilm. Nah, di sini barakallahu fikum kalau dijumpai dalil-dalil yang ada, dahulukan yang memberikan faedah ilm daripada yang memberikan faedah don di dalam masalah menentukan hukum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, barakallahu fikum, yakni qaddama al-ulama rahimahumullah ad-dalil al-mufid lil ilmi. Para ulama rahimahullah mereka mendahulukan dalil yang memberikan faedah ilmu. Wa al yaqin. Ingat-ingat, al-yaqinu la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dan keraguan. Antum salat ada bisik-bisikan, ini ada yang kentut, ada suara atau enggak atau ini bagaimana ini? Nah, kalau cuma bisik-bisikan itu gangguan setan yang terkutuk itu, kan ya? Bisikan setan yang terkutuk, jangan antum lari, jangan antum batalkan. Kalau enggak apa? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan kata Rasulullah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yang sarif hatta yasma'a sautan aw rihan. Jangan dia pergi. Jangan berpaling dari salatnya sampai dia mendengar apa suara atau mencium baunya. Jadi kalau antum salat kok ada bisik-bisikan, ada kayak seakan-akan kentut, padahal enggak kentut ya, nggak mencium baunya, nggak juga apa? mendengar suaranya, nggak usah dibatalkan. Hindari was-was karena was-was bahaya sekali. Was-was itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitab Talbis Iblis, was-was inilah membuat orang terkadang apa? terkadang terlambat di dalam melakukan amalan kebaikan. Coba bayangkan, wudu aja satu jam enggak selesai. bulak balik bulak balik bulak balik sudah basuh muka atau belum sih? Dulangi lagi bismillah bismillah. Paham ya? Ada juga orang yang was-was dalam salatnya. Jadi takbir saja diulang-ulang. Allahu akbar. Nah, kata dia ini kurang tinggi, dulangi lagi. Sampai benar-benar sampai merem-merem gitu, Allahu akbar. Nah. Ini hati-hati seperti itu. Biasanya orang sufiah yang tertimpa was-was ini. Disebutkan dalam Talbis Iblis dengan semakna kisah orang yang dia lagi mimpi basah, junub istilahnya. Dia mandi basah itu gak cukup dengan mandi gebir-gebir gak cukup. Langsung dia lari kemana? Ke sungai atau lautan. Jebur situ, alhamdulillah, udah mandi. Bayangkan was-was. Di damat saat itu kami saksikan ada orang kena was-was juga. Kita wuduk bareng wuduknya. Kemudian kita sholat, selesai sholat dia masih wuduk, bayangkan. Basah semua pakai ini kenapa? anak ah, itu belum yakin untuk tadi Akhirnya banyak perkara-perkara yang terlambat. Jadi perlu diperhatikan baik-baik Waswas bagaimana kuncinya, solusinya, obatnya. Obatnya tinggalkan waswas tadi itu, langsung fokus. Jadi kalau ada bisikan kamu kentut, kamu gini, kalau nggak ada buktinya nggak usah diikutin itu. Paham ya? Kalau antum ikutin nanti antum keluar akhirnya, Paham ya? Itu penting sekali ya karena nah barakallahu fikum waswas penyakit yang sangat bahaya kalau antum lihat mau kisah panjang lebarnya talbis iblis. Ke sana mengenai orang-orang yang tertipu dengan bisikan iblis. Jadi amalan ibadah dia tunda atau ditinggalkan gara-gara was-was tadi. Hati-hati. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah kita lihat di sini. Nah, jadi maratibul idrak tadi sudah kita lewati semuanya ya. Naam barakallahu fikum kata beliau di sini wa al yaqin 'ala dalil mufid don. maksudnya didahulukan yang yakin dalil yang yakin daripada dalil yang memberikan faedah dhon Wa fil haqiqah far'un min nadi qablah. Ini sebenarnya pembahasan ini pada hakikatnya ada cabang daripada pembahasan sebelumnya. Li'anna al-mufida lil ilmi lastibaha fi karena dalil yang menunjukkan ilmu, memberikan faedah ilmu itu enggak ada kesamaan di dalamnya. Enggak ada kesamaan di dalamnya. Wal mufida lidzan sedangkan yang memberikan faedah dzan, sangkaan dugaan, fihi istibah, ada kesamaan di situ. Li'anna al-mufida lidzan Ma'nahu annahu yadullu dalalatain. Karena dalil yang menunjukkan don, berfaedah don, itu maknanya dalil itu menunjukkan dua penunjukan. Ini dalilnya bagaimana nih? Menunjukkan ini perintahnya ini lil wujub atau perintahnya ini nam e, barakallahu fikum lil istihbab misalkan. Seperti itu. Naam. Jadi jadi kalau seperti itu kok dalil satunya kalau ini jelas-jelas lil wujub misalkan, berarti dibawa kepada apa? dibawa kepada karena ada sorifnya. Sorifnya dalam artian bagaimana? Kalau seandainya tidak ada yang memalingkan dari kewajiban tadi hukumnya kembali hukum asal wajib. Paham ya seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, kata beliau dalalatan dhahiratan hiya allati taghlibu 'ala dhon Penunjukan secara dhahir, dhahir dalilnya menunjukkan seperti itu, itulah yang apa? lebih mengalahkan daripada don Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Maksudnya secara dohirnya seperti ini, tapi aku masih ragu ini. Masih dugaan ada menyangka itu loh ya. Nah, buat wa dalalatan datang Dan yang disangka tadi ada juga sangkaan lain dalil yang menunjukkan apa? Jauh sebenarnya maknanya daripada dalil tersebut. Wa hiya la taghlibu 'ala dhon yaitu dalil yang apa barakallahu fikum, nam yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa nah mengalahkan dugaan atau sangkaannya. Wa ma'lumun anna allati tujibul ghalabatadh dhann aqwa min allati tujibul ihtimal. Dan sudah diketahui bahwasanya dalil yang apa? Yang menghantarkan kepada ghalabatadh dhann, sangkaan dugaan yang kuat, itu justru lebih kuat daripada dalil yang mengantarkan kepada apa? ihtimal. Masih ada samar-samar. Ma'adami ghalabatadh dhann. Bersamaan tidak ada sangkaan dugaan yang kuat. Masih samar tuh. Jangan-jangan untuk ini, jangan-jangan untuk ini, ihtimal. Jadi kalau dalil itu banyak ihtimalnya itu nanti batal dalilnya. Nah, barakallahu fikum sebagaimana diungkapkan oleh sebagian para ulama apa itu? Idza dan ihtimal eh batal istidlal. Artinya Apabila jumpai ihtimal, jangan-jangan untuk ini, jangan-jangan untuk ini, pendalilannya pun dibatalkan juga. Maksudnya apa? Kurang kuat pendalilannya. Mohon insyaallah. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Idan jika demikian, mayyufidul ilma mukaddamun ala mayyufidul yufidud Jika demikian berarti dalil yang memberikan faedah ilmu itu lebih didahulukan daripada dalil yang memberikan faedah dhann, sangkaan atau dugaan tadi. Ingat-ingat ya, ya, sudah bisa bedanya waham dengan dhann? Kalau waham apa, dhann apa tadi bedanya? Nah, globalnya seperti itu. Kalau dhann itu dugaan kuatnya benar. Tapi kalau Waham itu dugaan kuatnya keliru. Paham ya? Lebih kuat ke, ke, ke arah keliru. Nah, barakallahu fikum. Misalnya ada orang tanya, "Nah, barakallahu fikum, Malioboro." Malioboro Jogja itu ya. Malioboro itu mana, Pak? Malioboro itu kalau enggak salah itu dekat Surabaya sana. Paham ya? Itu dzan atau waham itu? Eh? Waham. Karena ke, dugaan besarnya keliru gitu loh. Paham ya? Nah, kalau ada orang ngomong, Malioboro itu mana? Malioboro itu kalau enggak Jogja Solo. Kalau nggak Jogja, Solo. Apa namanya lagi? Apa? Kalau nggak Jogja, Solo. Nggak yakin dia? Ya? Apa namanya tadi? <laughs> apa namanya Ihsan? Syak, ragu. Paham ya? Ragu na barakallahu fikum. Seperti ini perlu diperhatikan untuk pembagian idrak. Kalau antum mau lihat globalnya disebutannya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih al Sa'imin di awal-awal dan juga kitab yang lainnya Susalah Sanam. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, fa idza mutawatirun wa ahadun faqad sabaqa lana anna al-mutawatira yufidul ilma. Apabila terkumpul antara dua dalil, yang satunya mutawatir, satunya ahad, ini sebenarnya muncul belakangan ini ya. Sungguh telah lewat pembahasannya bahwasannya mutawatir itu yufidul ilma, memberikan faedah ilmu karena banyak yang meriwayatkan itu semakin banyak yang meriwayatkan semakin kita yakin masalah itu benar itu loh. Nah, wa annal ahad yufidud dzan, sedangkan hadis ahad memberikan faedah dan wa ala hadza fa yuqaddamul mutawatir. Maka berdasarkan majelis dasar ini mutawatir lebih didahulukan. Mohon insyaallah ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum wa hafizakumullah kata beliau wa idza kanat dalalatu hadzal nasi ala al-hukmi qat'iyatan perhatikan dan apabila penunjukan dalil ini Eh, terhadap suatu hukum kok pasti. Paham ya? Dalil ini menunjukkan apa? Nam suatu hukum tapi dengan pasti. Ya, qat'iyah yakin pasti. Nah, wadalatun nasil akhar tapi ternyata ada penunjukan dalil yang lain al-mu'arid yang bertentangan ala hadal hukum terhadap hukum ini dhanniyah. Paham ya? Yang menunjukkan hukum pertama tadi qat'i, pasti, yakin. Ternyata muncul juga nabar barakallahu fikum nas yang lain, dalil yang lain justru bertabrakan berseberangan dengan yang sebelumnya. Ya, maksudnya menunjukkan suatu hukum dunia, dugaan atau sangkaan dari itu. Fayuqaddamul ladzi dalalatuhu qat'iyyah maka yang didahulukan adalah dalil yang penunjukannya itu qat'iyyah pasti. Wa hadza aidan lahu amsilatun katsiratun tamurru bil insan. Yang seperti ini memiliki contoh yang sangat banyak sekali yang sering dilalui oleh manusia. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fillah, azza wa jalla, Contohnya disebutkan dalam hadis hadisnya Uqbah bin Amr atau Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu muttafaqun alaih Rasulullah mengatakan iyyaka wadkhul ala nisa. Iyyaka wadkhul ala nisa. Hati-hati kamu masuk kepada para wanita yang bukan mahramnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di situ disebutkan faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afaratul hamwa tiba-tiba ada salah seorang dari kalangan ansar Berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu adalah ipar?" Rasulullah mengatakan, "Alhamu al-maut." Ipar itu adalah kematian. Nah, ipar itu adalah maut kematian. Nah, yang antum pahami ipar yang mana ini? nah, Secara dohir hadisnya itu ipar yang mana yang terpahami? Kalau bagi antum, ipar apa? Ipar saya, eh, ipar kakak saya. Yang laki-laki atau perempuan? Ipar ada dua. Ini ada ihtimal ipar ini ipar yang mana ini? Paham ya? Nah, maksudnya ipar yang mana ini? Kalau ipar ipar yang mana? Kalau ada orang ngasih ihtimal, ipar yang mana ini misalkan? Ipar laki-laki atau ipar perempuan itu loh? Hah? Berarti ipar apa bagi kita? Yang bagi kita kematian itu ipar apa? Ipar mana? Perempuan. Didahulukan apa? Penunjukan yang kotor yang pasti di awal tadi itu. Oh ya. Iya kau dulu ala nisa. Itu penunjukan juga itu. Hati-hati kamu masuk-masuk kepada ruangan yang di situ pada wanita yang bukan mahramnya. Wanita berarti kan otomatis ketika orang asal bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau ipar?" Ipar apa berarti? Ipar perempuan. Walaupun ipar itu double, ada ipar laki-laki, ipar juga kan? Ipar juga, tapi kalau laki-laki bagi kita mahram bukan? <laughs> nah, barakallahu fiikum. Yang jelas boleh kalau laki-laki bebas silakan. Ipar laki-laki. Kalau ini ipar perempuan. Rasulullah mengatakan al-am wal maut. Ipar itu ada kematian. Jelas ipar ya